Bismillahirrahmanirrahim. الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا sini ada pertanyaan yang berkaitan dengan masalah salat di suatu tempat yang berdebu yang yang ada tempat ya ini tidak ada tempat bersih maksudnya kotor dan keadaan dalam keadaan berkeringat atau salat di rumah saja tapi telat. Jadi kalau dia hanya kotor bukan sampai pada najis atau dia tidak sampai junub maka boleh dia salat dengan pakaian yang yang kotor karena debu, kotor karena terkena sesuatu noda dari pohon kalau dia bekerja di pohon misalnya. Selama itu bukan dari najis atau bukan pula dia karena junub, maka boleh dia sholat dalam keadaan seperti itu. Misalnya dia bekerja di kebun, atau dia basah, terkena hujan, atau terkena air, selama airnya itu tidak ada najisnya, maka boleh dia sholat dengan mengenakan pakaian tersebut. Daripada dia mengakhirkan waktu sholat, menunggu sampai di rumah, nanti akan keluar waktu. Jadi dia sholat dalam keadaan dia walaupun berpakaian basah, atau pakaiannya masih kotor karena kotoran tanah tadi atau kotoran yang semisalnya yang bukan dari najis atau dia bukan karena junub maka boleh dia sholat dalam keadaan seperti itu dan ini berdasarkan dengan apa yang pernah dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau sholat di masjid beliau hujan terjadi hujan pada malam tersebut disebutkan malam Lailatul Qadar setelah paginya diketahui bahwasanya itu malam Lailatul Qadar beliau sujud di tanah Sebutkan saja dari filma iwatin Beliau sujud di air dan tanah. Tanah yang sudah terkena air. Dan muka beliau pun terlihat bekas-bekas dari tanah yang berair tadi. Dan tentu bajunya juga akan terkena. Karena tempat yang mereka sholat di tanah. Di atas tanah. Dan juga para sahabat melakukan safar. Mereka sholat dengan salat dengan pakaian safar yang ada pada mereka. Jadi untuk kotor, kotornya karena tanah atau karena keringat itu bukanlah sebagai penghalang untuk seseorang melaksanakan salat. Akan tetapi dia hendaknya salat kalau sudah masuk waktu. Dan kita lanjutkan pelajaran kita. Sekarang kita masuk pada poin yang ke 4 atau ke 39. Poin ke 39. Fa'idha qila laka. Dan jika dikatakan kepadamu. Halillahi asma'un wa sifatun. Apakah bagi Allah itu nama-nama dan sifat-sifat? Fakul. Maka ucapkanlah. Naam lahu asma'un wa sifatun taliku bijalali. Iya. Bagi Allah itu nama-nama dan sifat-sifat yang layak dengan <coughs> kemuliaannya yang layak dengan keagungannya Allah Subhanahu wa taala. Wa dalilu qaulullah taala dan dalilnya adalah perkataan Allah taala Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Dan bagi Allah nama-nama yang indah, nama-nama yang baik, maka serulah kalian dengan menggunakan nama tersebut. Dan ini untuk kita peringatkan yang perlu untuk kita peringatkan. Terkadang orang-orang menyeru Allah dengan memanggil ya Tuhan. Tuhan tidak dikenal. Dia bukan nama dari nama-nama Allah. Bukan juga sifat dari sifatnya Allah. Maka kita biasakan berdoa dengan menggunakan nama Allah. Ya Allah atau Ya Ar-Rahman, Ya Ar-Rahim. Kita menyebutkan berdoa dengan nama-nama Allah. Yang Allah telah menamai dirinya dengan nama-nama tersebut. Dan kita jangan berdoa dengan menyebut nama Allah sesuai bahasa kita kita sebut dengan nama Allah yang disebutkan dalam bahasa Arab. Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Aziz, Al-Karim, dan yang semisalnya. Untuk Tuhan, memang bahasa kita yang kita inginkan Allah, tapi telah salah menamai Allah. Itu bukan dari nama Allah. Jadi kita menyeru dengan nama Allah, terutama nama Al-A'zam, yaitu Allah dan yang lainnya. Juga ada di sana daerah-daerah tertentu memiliki nama untuk menamakan Allah dengan nama sesuai dengan penamaan mereka. Dan ini juga terdapat kesalahan. Kalau kita melihat dari buton mereka menamai Allah dengan pi ompua. Pi itu maknanya mengadakan. Ompu itu kakek. Berarti maknanya mengadakan kakek. Ini seperti akidahnya orang Nasara. Orang Nasara yang menyebutkan Allah dengan kakek. Kakek mereka. Karena Allah memiliki anak menurut keyakinan mereka. Dan hendaknya kita menetapkan nama Allah atau menyeru Allah dengan menyeru sesuai dengan nama-namanya yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan nama-nama beliau eh nama-nama Allah Subhanahu wa taala telah ditetapkan oleh rasulnya sallallahu alaihi wasallam juga. Dan beliau menetapkannya yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menetapkannya dengan bahasa Arab. Dan kita melihat di dalam bahasa Arab nama-nama Allah. Dan nanti akan disebutkan oleh beliau rahimahullah ta'ala di sini. Pada akhir kitab beliau. Syekh Yahya Hafizahullah ta'ala akan menyebutkan pada akhir kitab ini. Nama-nama dan sifat Allah. Jadi kita berdoa dengan menyebut nama-nama tersebut. Tidak perlu kita menyebut nama sesuai dengan bahasa kita. Nah, boleh kita berdoa dengan bahasa kita di luar salat akan tetapi ketika menyeru Allah, hendaknya kita menyeru dengan nama-nama Allah atau sifat-sifatnya yang mulia. Kemudian beliau sebutkan wa qauluhu dan perkataannya. Walillahil masalul a'la wa huwal azizul hakim. Dan bagi Allah itu sifat yang tinggi. Dan dia adalah Al-Aziz Al-Hakim. Sini ada penetapan nama Allah. Yaitu Al-Aziz Al-Hakim. Juga sifat Allah. Allah memiliki sifat Al-Aziz yang perkasa, Al-Hakim memiliki sifat yang bijak, yang bijaksana. Dan ini termasuk dari nama Allah, Al-Aziz, Al-Hakim. Wa qala ta'ala qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakanlah dia adalah Allah. Katakanlah Allah itu adalah satu, Al-Ahad, yang telah kita sebutkan tentang Bilal mengucapkan al-ahad, ahad hingga disiksa oleh orang-orang musyrik. Penetapan bahasanya Allah itu adalah al-ahad. Allahus samad, Allah adalah tempat bergantungnya segala sesuatu. Lam yalid wa lam yulad. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Ini sebagai bantahan terhadap orang-orang Nasarah yang menyebutkan bahasanya Allah memiliki anak. Mereka pun menyebutkan Allah. Dan Allah juga, kalau menyebutkan Allah dengan Allah, ini salah. Kalau al-ilah, benar. Tapi kalau Allah, ini sudah tidak benar. Allah yang benar. Jadi kita menyebut nama Allah sesuai dengan yang ditetapkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam atau sesuai dengan disebutkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melalui lisan beliau. Kemudian Allah sebutkan lagi walam yakun lahu kufuan ahad dan tidaklah keberadaan bagi Allah itu setara dengan dengannya satu sesuatu pun. Jadi Allah lebih tinggi melebihi dari segala-galanya. Tidak ada yang setara dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan dalilnya wa sahihain dan di dalam as-sahihain min hadits Aisyah radhiyallahu anha dari hadis Aisyah semoga Allah meridainya. Anna rajulan qala bahwasanya seseorang berkata, annaha sifatur rahman, karena dia adalah sifatnya ar-rahman. Ini ketika dia membaca di dalam salatnya, setelah membaca Al-Fatihah, membaca ayat, dia tutupi dengan surat Al-Ikhlas. Rakaat berikutnya juga seperti itu, ditutupi dengan surat Al-Ikhlas. Ketika ditanya, maka beliau menyebutkan dia senang dengan surat tersebut. Dan disebutkan li'annaha sifatur rahman. Karena pada surat tersebut, surat al-ikhlas itu ada sifat bagi ar-rahman. Pensifatan kepada ar-rahman yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'aqarrahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala dhalik. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menetapkan atas demikian itu. Jadi ditetapkan bahwasanya surat tersebut memang terdapat padanya sifatur rahman. Sifat dari sifat-sifat Allah. Dan di sini menunjukkan tentang keutamaan surat ini. Sebutkan oleh beliau, fadlu hadhihi suratil al الْعَظِيمَةِ الَّتِي ta'dilu ثُلُثَ Quran. Dan padanya, keutamaan surat ini, surat yang agung ini, yang dia itu seimbang dengan sulusul Quran, sepertiga Quran. Bukan berarti kalau sepertiga nanti kita baca surat ini beberapa kali nanti seperti membaca Al-Quran semuanya. Bukan seperti itu. Ini hanya mempertimbangkan atau menimbang keutamaannya. Keutamaannya seperti itu. Tentu orang yang membaca Al-Quran dari awal sampai akhir itu lebih utama. Karena dihitung per hurufnya. Lam akul alif Lamim harf. Aku tidak mengatakan alif Lamim itu satu huruf. Akan tetapi alif harfun, lam harfun, wal mim harfun. Jadi hitung hitungkan hurufnya akan tetapi alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, mim juga satu huruf. Berarti kalau dia semakin membaca Al-Qur'an semakin banyak keutamaannya semakin semakin besar. Dan di sini penyebutan di sini sulus sulus Al-Qur'an, sepertiga Qur'an ini menunjukkan tentang keutamaannya. Keutamaannya. Kemudian beliau sebutkan yang setelahnya. Dalil yang selanjutnya. Wa asma'ullahi azza wa jalla wairu mahsuratin bi'adadin ma'lumin lana. Dan nama-nama Allah azza wa jalla tidaklah terbatasi dengan jumlah yang kita ketahui padanya. Atau dengan jumlah yang diketahui bagi kita. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam karena perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam la uhsi thana'an alaik. Jadi tidak terhingga pujian bagimu. Tidak terbatasi pujian baginya. Nah, tentu nama-nama dan sifat-sifat Allah juga tidaklah terbatasi. Memuji Allah memerlukan adanya penyebutan terhadap nama dan sifat-sifat Allah. Kalau seorang ingin menyebutkan nama-nama Allah yang banyak itu, maka tidaklah. Tid belum berarti itu telah cukup. Masih ada nama-nama Allah yang lainnya yang Allah subhanahu wa ta'ala ketahui. Akhrajahu Muslimun min hadithi Aisyah radhiyallahu anha diriwayatkan oleh Muslim dari hadis Aisyah semoga Allah meridainya. Dan beliau menyebutkan bahwasanya beliau telah menyebutkan di sini pada akhir kitab. Qad dzakarna min asma'illahil husna ma fatahallahu bihi bi adillatiha min al wa sahih sunnah fi akhiril kitab. Dan sungguh telah kami sebutkan dari nama-nama Allah yang indah, yang bagus terhadap apa-apa yang telah Allah bukakan dengannya kepada kami dengan dalil-dalilnya dari Al-Qur'an dan sahihnya sunnah pada akhir kitab ini. Dan hadis yang kita sebutkan tadi la uhsi sana'an 'alaika akhrajahu Muslimun min hadisi Aisyah radhiyallahu anha. Dia adalah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari hadis Aisyah semoga Allah meridainya. Kemudian yang poin ke-40 Fa'idha qila laka dan jika dikatakan kepadamu Hal ahadun ghairullahi ya'lamul ghaib? Apakah salah seorang selain Allah mengetahui perkara gaib? Fakul maka ucapkanlah. La ahada ya'lamul ghaiba illallah. Tidak seorang pun yang dia mengetahui perkara gaib melainkan Allah. Jadi para dukun hanyalah pendusta mereka menyatakan mengetahui ilmu gaib dan mereka mengetahuinya itu bukan bukan karena kebaikan mereka akan tetapi malah menunjukkan kejelekan mereka. Mereka mengaku mengetahui ilmu gaib, ternyata itu hasil dari perbuatan syaitan atau jin dan disebutkan dalam satu hadis jin bersusun-susun sampai ke langit ingin mencuri kabar atau berita yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan ke langit yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan di langit. Mereka pun ingin mencuri-curi berita. Satu di antara mereka saling bersusun-susun sampai ke langit. Kemudian melihat-lihat ke langit. Para malaikat pun ketika melihat melihat mereka langsung dilemparkan dengan bintang-bintang. Mereka pun berjatuhan. Hingga tidak bisa lagi mendengarkan berita atau kabar yang ada di langit. Sampai kemudian di telinga dukun mereka membisikkan dengan dicampur dengan seratus kedustaan. Dukun pun berbicara tentang perkara gaib. Kemudian beliau sebutkan wa dalilu qaulullah taala dan dalilnya adalah perkataan Allah taala. Wa ma kana Allah liyutli'akum 'alal ghaib dan tidaklah keberadaannya bagi Allah itu menampakkan kepada kalian tentang al-ghaib. Ini tidak ditampakkan oleh Allah tentang perkara gaib. Wa ta'ala dan perkataan Allah Ta'ala, Fakul innamal ghaibu lillah. Maka katakanlah atau ucapkanlah. Sesungguhnya al-ghaib itu, ghaib itu hanyalah milik Allah. Yaitu bagi Allah saja yang mengetahui ghaib. Wa qawluhu ta'ala dan perkataan Allah ta'ala wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu. Dan di sisinya lah, di sisinya Allah lah mafatihul ghaib, kunci-kunci ghaib. La ya'lamuha illahu, tidak ada yang mengetahuinya melainkan dia yaitu melainkan Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang mengaku mengetahui ilmu gaib, dia termasuk dari ru'us, ru'us tawagis, pentolan-pentolan tawagis. Pemimpin-pemimpin tawagis diantaranya adalah orang yang mengaku mengetahui ilmu gaib. Kemudian poin yang ke-41, Beliau katakan faida qila dan jika dikatakan kepadamu mata taqumus saah kapan akan tegak hari kiamat faqul amru saati min umuril ghaibi alladzi la ya'lamuha illallah perkara hari kiamat itu termasuk dari perkara-perkara gaib yang tidak ada atau tidak ada yang mengetahuinya melainkan Allah Wadalilu qawlullahi ta'ala dan dalilnya adalah perkataan Allah ta'ala. Inna allaha indahu ilmu sa'ah. Sesungguhnya Allah pada sisinya il, ilmu sa'ah. Tentang hari kiamat. Jadi yang mengetahui hari kiamat itu adalah Allah saja. Tidak seorang pun mengetahuinya. Dan terkadang orang kafir melakukan penelitian. Kemudian mereka menyebutkan akan hari kiamat sebentar lagi. Mereka tentukan waktunya dan ini sudah berlalu. Ada yang menyebutkan sudah berlalu kejadiannya. Belum terjadi juga hari kiamat. Karena perkara tersebut adalah perkara yang gaib. Wa qawluhu ilaihi yaruddu ilmu sa'ah. Dan perkataannya Allah subhanahu wa ta'ala kepadanya lah. Dikembalikan ilmu sa'ah. Ilmu tentang hari kiamat. Wa qawlu Nabi sallallahu alaihi wasallam. La ya'lamu mata takumu sa'ah illallah. Tidaklah diketahui kapan akan ditegakkan hari kiamat kecuali Allah. al Bukhari min hadis Ibn Umar radhiyallahu anhuma. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari hadis Ibn Umar. Semoga Allah meridai keduanya. Dan di sini pertanyaan ini sebagai bimbingan mata taqumus saah sebagai bentuk pengajaran dan ini seperti yang ditanyakan oleh seorang sahabat dari kalangan Arab Badui. Dia datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian bertanya, mata sah, kapan hari kiamat? Bagaimana telah kita sebutkan pada khutbah Jumat kemarin. Mata sah, kapan hari kiamat? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menjawab, akan tetapi langsung bertanya lagi, ma'adat talaha apa yang kamu persiapkan padanya? Dia pun menyebutkan tidak ada yang dia persiapkan dari amalan-amalan, melainkan karena dia mencintai Allah dan Rasulnya. Maka dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, anta ma'aman ahbabta. Kamu bersama dengan orang yang kamu cintai. Dan dengan perkataan tersebut, bergembiralah para sahabat. Di antara mereka Anas bin Malik. Mereka pun sangat bergembira dengan itu mereka pun mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mencintai Abu Bakar, mencintai Umar dengan harapan semoga mereka bisa bersama mereka bersama-sama di dalam jannah. Jadi apa yang kita sebutkan di sini tentang perkara hari kiamat ini adalah perkara yang Allah Subhanahu wa taala rahasiakan, yang Allah Subhanahu wa taala tidak ditampakkan kepada manusia. Dan ini memiliki hikmah. Memiliki hikmah yang besar. Kemudian beliau sebutkan lagi poin yang ke-42. Fa'idha qila laka dan jika dikatakan kepadamu kam syurutu kubulil amali. Berapa syarat-syarat diterimanya amal. Fakul, maka ucapkanlah. Salah satu. ada tiga. Pertama, Al-Islamu yang pertama adalah Islam. Fal kafiru la yakbalullahu amalah. Orang kafir tidaklah Allah menerima amalannya. Wa dalilu qaulullah ta'ala dan dalilnya adalah perkataan Allah ta'ala. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Dan kami hadapkan kepada apa yang telah mereka lakukan dari amalan-amalan Lalu kami menjadikannya haba'an amanfura. Lalu kami jadikan amalannya tersebut seperti debu beterbangan. Itu tidak ada gunanya lagi. Waqala ta'ala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Hanyalah Allah menerima dari orang-orang bertakwa. Yaitu orang-orang Islam. Selain Islam tidaklah diterima. Tidaklah diterima amalan mereka. Ini setelah diutusnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini syarat pertama. Kalau seseorang itu sudah memeluk Islam, tinggal dua syarat yang harus dia penuhi. Dan disebutkan di sini syarat yang kedua ini, juga syarat yang ketiga nanti. Syarat yang kedua di sini al-ikhlas, harus ikhlas. Orang kalau dia belum berislam, belum memeluk Islam, walaupun dia beribadah itu dengan ikhlas, dengan mengikuti Nabi. Kalau dia belum memeluk Islam tidak diterima. Jadi syarat pertama harus dia penuhi. Memeluk agama Islam dulu. Dan kita melihat orang-orang kafir terkadang melaksanakan amalan kebaikan, ketaatan. Dan tidaklah diterima hal tersebut. Kecuali mereka memeluk Islam dulu. Dan disebutkan di sini syarat yang kedua ini wad dalilu dan dalilnya dalil tentang syarat yang kedua yaitu ikhlas Wama umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Dan tidaklah mereka diperintah. Melainkan supaya mereka itu beribadah kepada Allah mukhlisina lahuddin. Dengan mengikhlaskan bagi Allah ibadah, ketaatan. fi hadis Abi Hurairah al-Qudsi dan di dalam hadis Abi Hurairah al-Qudsi masuk al-Qudsi di sini yaitu hadis Qudsi Afi hadis al-Qudsi yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Itu maksudnya. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan Qala Allah tabaraka wa ta'ala Allah tabaraka wa ta'ala mengatakan ana aghna syuraka'i 'ani syirki Aku paling kayanya bagi syuraka para yang disyirku, yang disekutukan. Ani syirki dari kesyirikan. Jadi Allah merasa cukup daripada para orang-orang yang disyirik yang di, dipersekutukan kepada Allah. Dan Allah sebutkan di sini mana amila amalan asyaraka fihi ma'ya ghairi taraktuhu wa syirkah. Barang siapa melakukan suatu amalan yang dia membuat kesyirikan padanya bersamaku, menyekutukan amalannya bersamaku, wairi selainku, taraktuhu wa syirka, maka aku meninggalkan dia bersama syiriknya tadi. Jadi Allah tidak mau lagi bersama orang tersebut karena menyekutukan menyekutukannya. Dan orang menyekutukan Allah tempatnya Allah telah persiapkan. Allah akan mengazabnya disebabkan karena melakukan kesyirikan kepadanya. Rawahu muslimun hadis ini diriwatkan oleh Al-Imam Muslim. Kemudian syarat yang ketiga, al-mutaba'atu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini keharusan mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wadalilu حديث أم المؤمنين Aisyah radhiyallahu anha dan dalilnya adalah hadis ummul mu'minin Aisyah semoga Allah meridainya. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa melakukan suatu amalan yang dia bukan dari perkara kami bukan dari ag urusan agama kami, fahuwa raddun, maka dia tertolak. Akharajahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Dan inilah tiga syarat yang harus dipenuhi oleh setiap orang. Kalau dia sudah memenuhi syarat pertama, sudah masuk Islam, maka itu belum cukup. Harus dia beribadah kepada Allah. Dan ibadahnya harus dengan ikhlas. Kemudian dengan mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu pula kalau seseorang beribadah kepada Allah dengan benar-benar mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, akan tetapi dia tidak ikhlas maka tidak diterima. Atau dia ikhlas akan tetapi tidak mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maka ini juga tidak diterima. Kemudian beliau sebutkan lagi poin yang selanjutnya yaitu poin yang ke-43. Fa'idha qila laka dan jika dikatakan kepadamu. Kam anwa'u tawassuli al-masyru'i. Berapa macam-macam tawassul yang disyariatkan. Fakul. Salah satu anwa'in. Katakan ada tiga, tiga macam. Ingin bertawassul ada tiga macam. Yang pertama, at-tawassulu bi asma'illahi wa sifatih. Tawassul dengan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Ad-dalilu qawlullahi ta'ala dan dalilnya adalah perkataan Allah Ta'ala walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha. Dan bagi Allah nama-nama yang indah, maka berdoalah kalian dengan menyebut nama-nama tersebut. Wa qawluhu ta'ala dan perkataan Allah Ta'ala wa adkhilni birahmatika fi ibadikas salihin dan masukkanlah aku dengan rahmatmu pada orang-orang yang saleh, pada hamba-hambamu yang saleh. Jadi ini menyebutkan tentang nama nama Allah dan sifatnya. Sifatnya Allah yaitu Ar-Rahmah, Rahmah. Dengan itu berdoa dengan menyebut sifatnya Allah untuk dimasukkan atau dijadikan termasuk dari orang-orang yang saleh. Kemudian yang kedua, tawassulul abdi ila Allah taala bi amalihi as-salih bertawasulnya seorang hamba kepada Allah Ta'ala dengan amalannya yang saleh. Amal yang dia pernah lakukan, misalnya berbuat kebaikan. Kemudian dia menyebutkan kepada Allah, memohon kepada Allah dengan menyebutkan kebaikan tersebut. Wadalilu Allah ta'ala dan dalilnya adalah perkataan Allah ta'ala. Alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Orang-orang yang mereka mengatakan, Wahai Rabb kami, sesungguhnya kami amanna telah beriman. Ini menyebutkan tentang amal kebaikan yang dia telah yang dia telah lakukan berupa dia beriman. Ketika dia beriman dia menyebutkan, amanna kami telah beriman. Faghfir lana, maka ampunilah kami. Faghfir lana, ampunilah kami dengan sebab keimanan mereka tadi, amalan mereka. Faghfir lana dzunubana, ampunilah bagi kami dosa-dosa kami. Wa qina nar dan selamatkanlah kami dari azab neraka, jauhkanlah kami dari azab neraka. Wa qawluhu dan perkataannya Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasula faktubna ma'asyahidin. Ini juga menyebutkan tentang amal salehnya. Wahai Rabb kami, kami telah beriman dengan apa-apa yang engkau turunkan ini amalan pertama yang disebutkan di sini. Wattaba'na rasula dan kami mengikuti ar-rasul. Ini amalan yang kedua. Faktubana ma'asyahidin maka catat telah kami bersama dengan orang-orang yang yang syahidin. Jadi di sini terdapat kebolehan untuk bertawassul dengan menyebutkan amalan saleh yang pernah dilakukan. Dan beliau sebutkan lagi wa minas sunnati dan termasuk dari sunnah hadis salasati alladzina tabaqat alaihim sahratun. Dan termasuk dari sunnah adalah hadis tiga. Tiga orang yang jatuh pada mereka batu besar. Fasaddas alaihim ghar, lalu batu tadi menutup mereka di dalam gua. Mereka beristirahat masuk ke dalam gua tiga orang tadi Tiba-tiba ada batu jatuh dari atas. Langsung menutupi pintu gua. Mereka pun tidak bisa keluar. Fatawassalah. Atau fatawassulah. Kullu wahidin. Minhum. Lalu bertawassullah. Jadi fatawassalah kullu wahidin minhum. Bertawassullah setiap satu dari mereka, di antara mereka amalihi. Dengan amal salehnya. Jadi masing-masing. Fatawassal. Kullu wahidin. Masing-masing bertawassul. Dengan amal kebaikannya. Amal yang ikhlas yang dilakukannya. Jadi salah seorang di antara mereka dia berbuat kebaikan kepada kedua orang tuanya. Dia pun menyebutkan hal itu. Bahasanya dia melakukannya karena Allah. Hingga dibukakan pintu gua. Batu yang menutupi pintu gua tadi terbuka sedikit. Yang satunya lagi bertawasul dengan amal solehnya mulai terbuka. Yang ketiganya bertawasul lagi dengan amal solehnya maka terbukalah pintu gua mereka pun keluar. Muttafaqun alaihi min hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Ini, ini adalah muttafaqun alaihi dari Al Bukhari dan Muslim dari hadis Abdullah bin Umar. Semoga Allah meridai keduanya. Dan yang ketiga, at-tawassulu bidu'air rajulis salih. Bertawassul dengan doanya lelaki yang saleh. Wadalilu hadithu Anas ibn Malik radhiyallahu anhu. Dalilnya adalah hadis Anas bin Malik. Semoga Allah meridainya. Qala. Beliau mengatakan, Bainama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaktubu idza ja'ahu rajulun Faqala ya Rasulullah qahital masar fad'u Allah ayyashqiyana fad'a famutirna. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkhutbah, maka datanglah seorang lelaki kepadanya. Khutbah Jumat datang seorang lelaki. Sebutkan dalam satu riwayat orang Badui. Faqala lalu mengatakan, Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, qahital masar. Hujan telah terputus yaitu dari lama sudah terjadi kemarau yang panjang Allah ayyasqiyana maka berdoalah kepada Allah supaya menurunkan hujan kepada kita fada'a famutirna beliau pun berdoa maka turunlah hujan dan ini seperti yang dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika nabi kita sallallahu alaihi wasallam sudah meninggal Umar bin Khattab menginginkan agar turun hujan. Beliau pun datang kepada Al-Abbas. Pamannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sudah tua umurnya ketika itu. Meminta beliau untuk berdoa kepada Allah supaya diturunkan hujan. Jadi beliau meminta orang yang saleh untuk berdoa. Dan di sini masuk pada permasalahan ini. At-tawassulu bidu'air rajulis saleh. Itu ber, bertawasul dengan doanya orang yang saleh yang dia dari kalangan ahli tauhid berdoa meminta kepadanya untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia masih hidup bukan yang sudah mati bukan pula yang yang gaib yang tidak ada di depannya jadi dia datang kepada orang saleh yang sudah dikenal kesalehannya meminta untuk berdoa atau mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang yang diharapkannya dan dari sini dapat kita ambil faedah bolehnya seseorang memberitahu saudaranya untuk didoakan. Doakan saya dengan kebaikan, doakan saya dengan rahmat, doakan dengan kebaikan. Ini adalah perkara yang dibolehkan. Dan kita cukupkan dulu sampai di sini. Subhanallahumma wa bihamdik, la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.